Rasulnya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, seorang ulama yang meninggal pada tahun 728 Hijriah. Sampai kita kepada pembahasan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah iman. Akidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah al-iman. Kemudian akan kita lanjutkan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam sahabat Rasulullah SAW akidah ahlu sunnah wal jamaah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membahas dan menjadikan ini sebagai akidah ahlu sunnah wal jamaah karena di sana ada aliran yang menyimpang dari jalan yang benar di dalam masalah sahabat. Di sana ada aliran yang menyimpang dari jalan yang benar di dalam masalah ashabah. Mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang salah dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau yaitu pengarang rahimahullah menjadikan ini termasuk perkara yang penting dan dia adalah bagian akidah ahlu sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan rahimahullah wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan termasuk usul ahli sunnah wal jamaah termasuk akidah yang paling penting akidah yang paling penting yang yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah selamatnya hati mereka dan juga lisan-lisan mereka terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perhatikan termasuk akidah yang paling penting yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim. Selamatnya, sucinya, bersihnya hati mereka dan juga lisan-lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersih hati mereka yaitu tidak menyimpan rasa benci kepada sahabat dan tidak ada rasa dendam atau memusuhi para sahabat radhiyallahu anhu. Bersih hatinya dari perkara-perkara tersebut. Tidak membenci mereka, tidak berburuk sangka kepada para sahabat radhiyallahu anhum, tidak dendam kepada mereka, tidak menaruh permusuhan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk usul akidah ahli sunnah wal jamaah Barang siapa yang mendapatkan di dalam hatinya ada perasaan yang tidak baik, prasangka yang buruk atau kebencian kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah dan masing-masing melihat pada dirinya. Kemudian juga selamat al-sinahnya. Jadi maksud dengan al-sinah adalah jamak dari lisan. Yaitu selamat lisan mereka, ucapan mereka dari ucapan yang tidak baik terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka tidak mencela, tidak mengumpat, tidak menjelek-jelekkan para sahabat Rasulullah anhum, tidak menghina dengan ucapan mereka. Selamat lisan-lisan mereka dari perbuatan-perbuatan semacam ini. Jadi hatinya selamat, Demikian pula lisannya juga selamat, suci dan bersih dari menghina dan juga mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah akidah siapa? Ahlu Sunnah wal Jamaah. Terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka sangat menghormati dan meyakini keutamaan mereka. Selamat hati mereka dan juga ucapan mereka dari mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua-duanya harus bersih. Adapun seseorang ucapannya bersih tetapi di dalam hatinya masih ada rasa dendam dan kebencian kepada para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka ini masih perlu diperbaiki. Ahlu sunnah selamat hatinya dan juga lisannya dari mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah termasuk akidah mereka yang telah menyimpang di dalamnya beberapa aliran. Di antaranya adalah Al-Khawarij. Al-Khawarij mereka mengkafirkan sebagian sahabat radhiyallahu anhu. Mengkafirkan Ali bin Abi Talib, Mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan orang yang setiap orang yang ridha dengan tahkim. Mereka mengkafirkan para sahabat Nabi saw. Di antaranya adalah Ali bin Abi Talib demikian pula Muawiyah bin Abi Sufyan. Demikian pula orang-orang Syiah. Tidak selamat ucapan mereka, demikian pula hati mereka dari mencela eh, para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan mereka mengkafirkan sebagian besar sahabat radhiyallahu anhu. Bukan hanya mencela mereka, bahkan mengeluarkan mereka dari Islam mengkafirkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, mengkafirkan Umar bin Khattab, mengkafirkan Uthman bin Affan, mengkafirkan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sedikit di antara mereka. Dan ini lebih parah daripada hanya sekedar mencela. Mengeluarkan seseorang dari Islam ini lebih parah daripada hanya sekedar mencela. Ini adalah akidah sebagian aliran yang sangat menyimpang tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau setelahnya menyebutkan dalil, dalil dari Al-Quran, demikian pula dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya akidah al-sunnah wal jamaah adalah selamatnya hati dan juga lisan mereka dari mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi." sebagaimana Allah sifatkan mereka dengannya di dalam firman-Nya. Allah mensifati orang-orang yang beriman, mensifati ahlu sunnah wal jamaah dengan firman Allah, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaqoolun Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladzina sabquna bil iman." ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allah mengatakan yang artinya walladzina ja'u min ba'dihim dan orang-orang yang datang setelah mereka yaitu setelah para sahabat radhiyallahu anhum baik itu para tabi'in, para tabi'it tabi'in Demikian pula kaum muslimin yang datang setelah mereka. Walladina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat. Yaqulun, mereka mengatakan di antara ucapan mereka, di antara doa mereka, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami ampunilah dosa-dosa kami. Mendoakan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Kemudian setelah itu mereka mengatakan wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan apa? Dengan keimanan. Ini adalah diantara sifat orang yang datang setelah para sahabat radhiyallahu anhum mereka memohonkan ampun ter, uh, sebelumnya untuk dirinya sendiri, kemudian setelah itu memohonkan ampun untuk saudara-saudara mereka yang mendahului mereka. Nah, di antara saudara mereka yang mendahului mereka adalah siapa? Para sahabat radhiyallahu radhiyallahu anhu. Mereka adalah ikhwah kita. Mereka adalah saudara kita se-Islam, seislam, seiman. Karena Allah SWT mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka adalah bersaudara. Jadi di antara sifat orang-orang yang datang setelah sahabat, mereka memohonkan ampun untuk para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, memohonkan ampun untuk para sahabat radhiyallahu radhiyallahu anhum. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Di antara doa mereka adalah berdoa kepada Allah, Ya Allah, janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ghin. Lilladzina amanu. Untuk orang-orang yang beriman. Jadi masuk dengan ghin di sini adalah dendam. Demikian pula rasa hasad. Demikian pula rasa permusuhan. Ini semua masuk di dalam makna ghin. Di antara doa orang yang beriman adalah meminta kepada Allah supaya hatinya ini dibersihkan dari penyakit rin. Lilladzina amanu bagi orang-orang yang beriman. Dan orang yang paling yang beriman diantaranya ya yang yang pembesar-pembesar mereka adalah siapa? Para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim wahai rabb kami sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ini adalah sifat ahlu sunnah wa jamaah yang mereka datang setelah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mendoakan kebaikan untuk orang-orang sebelum mereka. Ia mengucapkan ya istighfar untuk orang-orang sebelum mereka, memohonkan ampun untuk orang-orang sebelum mereka. Demikian pula mereka mendoakan dengan keriduan untuk para sahabat radhiyallahu anhum Demikian pula berdoa kepada Allah supaya hatinya dibersihkan dari ghil, dari dari kedengkian, demikian pula dari permusuhan, dari dendam kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan apa yang beliau sebutkan di atas bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah hati mereka bersih dari ya sifat dendam, permusuhan dan juga hasad kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi la tasubbu ashabi. Fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kemudian Syekhul Islam mengatakan Demikian pula untuk mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah selamat hati mereka dan juga lisannya selain karena ayat yang tadi disebutkan demikian pula untuk mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda beliau la tasubbu ashabi janganlah kalian mencela para sahabatku Sabba yasubbu sabban. Maksudnya adalah mencela. Beliau mengatakan la, janganlah tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabat. Ini adalah larangan bagi kita semua orang-orang yang beriman, larangan dari mencela para sahabat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini langsung dilarang oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Dan asal larangan adalah haram hukumnya adalah haram mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan larangan mencela dengan lisan. Kalau ayat tadi menunjukkan larangan menyimpan rasa permusuhan dan hasad kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini beliau melarang kita untuk mencela dengan apa? Dengan lisan kita. La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Jadi masuk dengan sahabat adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Jadi masuk dengan sahabat adalah setiap orang yang bertemu dengan Nabi. Setiap orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya sebentar. Tapi kalau pernah bertemu dengan Nabi ya dan dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia mati di atas keimanan yang bertemu dengan Nabi kemudian beriman dan mati dalam keadaan apa dalam keadaan beriman maka dia dinamakan dengan sahabi dinamakan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya sebentar bertemu dengan beliau baik laki-laki maupun wanita Beliau mengatakan janganlah kalian mencela para sahabatku. Kemudian beliau mengatakan fawalladzi nafsi biyadihi. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Bersumpah. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya yaitu bersumpah dengan nama Allah. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba. Seandainya salah seorang di antara kalian itu di antara kita. Selain sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya salah seorang di antara kita menginfakkan satu gunung emas, lau anfaqa lau anna ahadakum anfaqa mitla uhudin zahaban. Seperti ya e, e, ber, berinfak emas sebesar satu gunung Uhud. Ya, gunung Uhud ini gunung yang besar yang ada di kota Madinah. Beliau mengatakan seandainya salah seorang di antara kita, yaitu selain sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menginfakkan emas sebanyak itu, yaitu emas sebanyak satu gunung, yaitu gunung Uhud. Dan ini adalah jumlah yang sangat banyak. Seandainya kita menginfakkan satu kilo emas, banyak atau tidak? Banyak. Apalagi menginfakkan satu gunung emas. Tentunya ini adalah jumlah harta yang sangat luar biasa yang sangat banyak sekali. Seandainya ada di antara kita yang berinfak fisabilillah sebanyak satu gunung Uhud yang berupa emas, ya emas sebanyak satu gunung, satu gunung Uhud. Beliau mengatakan ma balagha mudda ahadihim. Ma balagha mudda ahadihim itu tidak akan sampai pahalanya dengan satu mud yang diinfakkan oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seandainya dibandingkan di antara kita ada yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud dan ada seorang sahabat yang menginfakkan emas satu mut saja. Ya satu mut. Jadi maksud dengan mut adalah seperempat sok. Ya dan ini adalah sesuatu yang sangat sedikit. Satu sok ini satu satu eh, apa seperti ini. Yaitu dikumpulkan dua telapak tangan yang sedang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini namanya satu mud. Ini dinamakan dengan satu satu mud. Seandainya ada seorang sahabat yang menginfakkan dengan satu mud saja. Dan ada di antara kita yang menginfakkan emas sebesar satu gunung Uhud. Beliau mengatakan ma balagha mudda ahadihim. Maka pahala yang kita dapatkan yaitu yang menginfakkan satu gunung emas ini tidak sampai ya tidak sampai pahalanya tidak sampai sebesar pahala yang didapatkan oleh seorang sahabat yang berinfak dengan satu satu mut. Dan ini menunjukkan keimanan dan juga keikhlasan para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, dengan keikhlasan mereka dan juga keimanan mereka yang kuat, infak yang mereka keluarkan meskipun sedikit tapi ditulis oleh Allah dengan pahala yang yang besar. Dan ini menunjukkan bahwasanya terkadang pahala berbeda karena keimanan. Demikian pula karena keikhlasan. Semakin besar keimanan seseorang, ya, semakin besar keimanan seseorang, kemudian dia berinfak, maka akan semakin besar pahalanya. Ya. Kemudian beliau mengatakan wala nasifahu bahkan tidak separuhnya. Jadi tidak akan sampai pada satu mood para sahabat, bahkan kata beliau wala nasifau, bahkan tidak sampai separuh separuhnya. Separuhnya saja tidak tidak sampai. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka adalah orang yang mendahului kita dengan keutamaan. Dan Allah telah memilih mereka sebagai para sahabat untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah pilih mereka untuk menyampaikan agama ini kepada orang-orang setelah mereka. Tidak ada ilmu dan tidak ada kebaikan yang kita dapatkan sekarang kecuali pasti melalui para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran semua ayat-ayatnya tidak mungkin sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali pasti lewat jalannya sahabat. Demikian pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi petunjuk yang berisi cahaya tidak mungkin sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali lewat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak heran apabila di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dan beliau menyebutkan keutamaan, keimanan dan juga keikhlasan mereka sehingga apabila salah seorang di antara kita ada yang berinfak sebesar satu gunung Uhud berupa emas, ini pahalanya tidak akan sampai satu mud yang diinfakkan oleh seorang sahabat. Bahkan tidak sampai setengah mud. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan mereka. Baik. Kemudian setelahnya e, dari hadis ini, kalau mencela saja tidak boleh apalagi melakukan perkara yang lebih besar daripada itu. Seperti misalnya at-takfir, yaitu mengkafirkan para sahabat. Kalau mencela saja tidak boleh apalagi mengkafirkan para sahabat radhiyallahu radhiyallahu anhum. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa yaqbaluna ma jaa bihil kitabu awis sunnatu awil ijma'u min fadailihim wa maratibihim. Beliau mengatakan dan mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah menerima apa yang datang di dalam Al-Quran awi sunnah atau yang datang di dalam sunnah awil ijma' atau kesepakatan para sahabat min fadailihim wa maratibihim di dalam keutamaan-keutamaan para sahabat dan juga urutan-urutan keutamaan para sahabat radhiyallahu Jadi ahlu sunnah wal jamaah ya diantara sifat mereka adalah menerima semua yang datang di dalam Al-Quran yang berisi tentang keutamaan para sahabat. Seperti firman Allah Muhammadun Rasulullah Walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum Tarahum ruka'an sujadan dan seterusnya Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dia yaitu para sahabat Ruhama ubainam asyidda'u alal kufar. Mereka keras kepada orang-orang yang kafir. Ruhama ubainahum dan mereka saling menyayangi di antara mereka. Harahum ruka'an sujadan. Engkau melihat mereka dalam keadaan ruku' dalam keadaan sujud. Demikian pula Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar." والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه dan orang-orang yang pertama-tama yaitu pertama-tama masuk Islam minal muhajirin wal ansar dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar وَالَّذِينَ tabauhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik yaitu mengikuti siapa mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu mengikuti akidah mereka mengikuti cara ibadah mereka, mengikuti muamalah mereka. Walladzina taba'uhum biihsan, yaitu dengan baik. Bukan hanya setengah-setengah, mengikuti mereka secara kafah. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya Allah ridha kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya kita kalau disebutkan nama sahabat, kita mendoakan mereka dengan keriduan Meskipun hukumnya tidak wajib. Tapi ini adalah termasuk adab. Ya, at-taraddi an sahabah. Ya, kita mendoakan keriduan untuk para sahabat radhiyallahu anhu. Kita katakan radhiyallahu anhu apabila satu orang ya laki-laki atau radhiyallahu anha apabila adalah apabila dia adalah seorang wanita atau radhiyallahu anhum apabila mereka adalah banyak. Ya. Ini adalah e, adab seorang muslim ketika mendengar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka Allah telah meridhai mereka. Radhiyallahu Anhu wa Kalau Allah saja ridho dan Allah tahu tentang hati mereka dan Allah tahu tentang amalan-amalan mereka, apalagi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita taradhi kita mendoakan keridhaan untuk para sahabat radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah Al-Alim yang Maha mengetahui, Al-Latif, Al-Khabir yang mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia dan mengetahui amalan-amalan mereka ridha dengan para sahabat radhiyallahu anhum apalagi kita sebagai seorang manusia. Baik, ini adalah dalil dari Alkitab, dari Al-Qur'an yang menunjukkan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Ahlu sunnah wal jamaah menerima semuanya. Menerima semuanya itu dan tidak ada ayat bahkan satu huruf yang mereka ingkari. Kemudian awis sunnah. Demikian pula keutamaan para sahabat yang ada di dalam sunnah. Jadi masuk dengan sunnah di sini apa? Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dinamakan dengan sunnah karena sunnah ini secara bahasa artinya adalah jalan. Sunnah artinya apa? Jalan. Sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam berarti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah beliau terkadang berupa qauliyah, berupa ucapan dan terkadang berupa fi'liyah, berupa perbuatan beliau dan terkadang berupa takrir yaitu persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam Beliau tidak mengucapkan, tidak melakukan, tetapi melihat seorang sahabat atau para sahabat melakukan dan beliau diam, berarti menunjukkan bahwasanya beliau menyetujui perbuatan tersebut. Karena seandainya itu mungkar, tentunya beliau tidak akan tinggal diam, pasti akan mengingkari kemungkaran tersebut. Apa yang datang di dalam sunnah kita juga beriman. Apabila disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaan para sahabat, maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah menerima apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hadis yang tadi kita sebutkan, la tasubu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan satu gunung Uhud berupa emas, ini saya tidak akan sampai pahalanya dengan satu mud yang diinfakkan oleh seorang sahabat apalagi atau e, bahkan se separuh dari satu mud. Ini salah satu keutamaan mereka. Demikian pula dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairun nasi qarni." Khairun nasi qarni. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi adalah generasi generasiku. Siapa generasi Rasulullah? para sahabat radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan khairul qurun atau khairun nas, sebaik-baik manusia. Berarti di antara sekian banyak umat Islam yang paling khair, yang paling baik, yang paling afdal adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang merekomendasi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Para sahabat ditazkiyah, direkomendasi oleh Allah, dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena, itu keyakinan ahlu sunnah bahwasanya mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Lalu bagaimana ada orang yang berani mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhu? Bahkan tidak tanggung-tanggung mengkafirkan seluruh sahabat kecuali beberapa orang saja. Ada lima atau empat atau yang lain. Ini adalah ia menolak apa yang datang di dalam Al-Quran. Berupa pujian Allah Azza wa Jal kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Demikian pula menolak apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam yang berisi pujian beliau kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Awil ijma' demikian pula ijma' para ulama, para sahabat. Karena mereka semuanya bersepakat bahwasanya para sahabat mereka adalah afdhalun nas mereka adalah sebaik-baik manusia. Ini adalah dengan ijma' para ulama dengan berbagai madhab. Ijma' para sahabat radhiyallahu anhum mereka semuanya sepakat bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling afdal di antara manusia setelah para nabi dan juga para rasul alaihi wasallam. Min fadailihim wa maratib wa maratibihim berupa keutamaan-keutamaan mereka dan urutan-urutan keutamaan mereka. Perlu kita ketahui bahwasanya para sahabat mereka adalah orang yang paling afdol. Dan perlu kita ketahui bahwasanya keutamaan mereka, keafdolan mereka ini bertingkat, bertingkat-tingkat. Jadi mereka bukan satu derajat. Ada sebagian mereka lebih afdol daripada sahabat yang yang lain. Ya ada sebagian sahabat lebih afdol daripada sahabat yang lain dan ini semua kita ketahui dengan dalil. Kita ketahui dengan apa? Dengan dalil baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebutkan bahwasanya para sahabat ini mereka bertingkat-tingkat keutamaannya. Mana yang lebih afdal? Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mana yang lebih afdal? Khulafaur Rasyidin atau selain Khulafaur Rasyidin? Yang lebih afdal adalah khulafa'u khulafa'ur rasyidin. Ini semua ada di dalam dalil-dalil. Para, para ahlu sunnah wal jamaah tidak meyakini sesuatu kecuali setelah membaca dalilnya. Setelah mereka mengumpulkan dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, mereka menyimpulkan bahwasanya para sahabat ini mereka bertingkat-tingkat keutamaannya. Ya, sebagian lebih afdal daripada sebagian yang lain dan ini mereka semuanya terima mereka semuanya terima kalau itu adalah dalil yang sahih. Kemudian setelah itu beliau mengatakan fayufaddiluna man anfaqa min qablil fathi wa huwa sulhul hudaybiyah wa qatala ala man anfaqa min ba'dihi wa qatal. Beliau mengatakan maka ahlu sunnah wal jamaah mereka mengutamakan orang yang berinfak sebelum al-fatah mengutamakan sahabat yang berinfak sebelum al fatih Yang dimaksud dengan al fatih adalah adalah Sulhul Hudaybiyah. Makanya beliau mengatakan di sini bahwa Sulhu Al-Hudaybiyah. Sulhu Al-Hudaybiyah adalah perjanjian damai antara orang Islam dengan orang kafir Quraisy yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Terjadi pada tahun 6 Hijriah yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kurang lebih 1.400 sahabat bersama beliau datang ke kota Mekah dengan tujuan untuk melakukan umrah. Kemudian setelah itu ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy, ditahan tidak boleh masuk ke dalam kota Mekah. Ya setelah terjadi uh, uh, apa Uh, saling me me me mengutus utusan ya kemudian terjadi perjanjian bahwasanya tahun tersebut mereka tidak boleh yaitu kaum muslimin tidak boleh masuk ke dalam kota dalam kota Mekah. Tapi mereka boleh kembali ke sini dan masuk ke kota Mekah dalam rangka melakukan menyempurnakan umrah mereka pada tahun depan yaitu setahun kemudian. Ini diantara isi perjanjian Al-Hudaybiyah. Isi perjanjian Al-Hudaybiyah dan Al-Hudaybiyah ini adalah nama E, nama sumur yang ada di pinggir kota Mekah. Ya terjadi perjanjiannya di sekitar sumur tersebut. Sehingga dinamakan dengan Sulhu Al-Hudaybiyah. Inilah yang dimaksud dengan al fatih Yang dimaksud dengan al fatih adalah pembukaan. Karena setelah terjadi perdamaian tersebut, Allah SWT membuka bagi kaum muslimin kemenangan-kemenangan yang nyata. Ya, setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah tersebut, Allah membuka bagi kaum muslimin kemenangan-kemenangan yang nyata. Ya pada tahun 7 Hijriah beliau dan juga para sahabat bisa membuka Khaybar. Itu sebuah kota yang kurang lebih jaraknya 200 kilo ke arah utara kota Madinah. Dan ini adalah kota orang Yahudi yang isinya berupa ya e, isi kota tersebut adalah e, pohon-pohon kurma yang banyak dan dikenal Khaybar sebagai penghasil kurma. Ini adalah bagian dari kemenangan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Demikian pula pada tahun ke-8 Hijriah, beliau sallallahu alaihi wasallam berhasil membuka kota kota Mekah. Ia berhasil membuka kota kota Mekah sehingga yang masyhur dari e, pendapat para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan al-fath di sini adalah sulhu al-Hudaybiyah sebagaimana di, diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya orang yang berinfak sebelum terjadinya sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu lebih afdal wa dan dia berperang yaitu berjihad sebelum terjadinya sulhul Hudaybiyah itu lebih afdal daripada orang yang berinfak setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah dan juga berperang e, setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum terbagi menjadi dua. Dilihat dari ya e, kapan mereka melakukan jihad dan juga melakukan infak. Apakah sebelum sulhul, sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah atau setelah perjanjian Hudaybiyah? Mana yang lebih afdal? Yang berinfak dan berperang sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah atau yang berinfak dan berperang setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Mana yang lebih afdal? Yang sebelum. Ya yang sebelum terjadinya eh, perjanjian Hudaybiyah mereka lebih afdal daripada orang yang berinfak dan berperang setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat al fath ya, atau di dalam surat Al-Hadid, di dalam surat Al-Hadid Allah mengatakan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Allah mengatakan la yastawi minkum tidak sama di antara kalian yaitu di antara para sahabat man anfaqa min qablil fathi wa qatal tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum terjadinya Al-Fatah. Yaitu sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Wa qatal dan dia berkital. Yaitu melakukan peperangan sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Kemudian Allah mengatakan, Ula'ika a'zamu darajatan minalladzina anfaqu Mimba dua wa qatalu. Mereka itu orang yang berinfak dan berperang sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah, mereka adalah a'zamu darajah. Mereka lebih tinggi derajatnya. A'zamu darajah, lebih tinggi derajatnya. Berarti lebih afdal atau lebih tidak afdal? Lebih afdal. Karena Allah mengatakan a'zamu darajatan minal ladina anfaqu mimba dua wa qatalu. Daripada orang yang yang melakukan infak dan juga perperang setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ya, wa kullan wa'adallahu husna dan masing-masing di antara mereka baik yang berinfak dan berperang sebelum perjanjian Hudaybiyah dan juga yang setelah perjanjian Hudaybiyah masing-masing dari mereka Allah janjikan dengan husna dengan kebaikan ada yang menafsirkan maksudnya adalah jannah dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka adalah orang-orang yang utama tetapi sebagian mereka lebih afdal daripada sebagian yang yang lain. Datang di dalam Al-Qur'an dan ahlu sunnah menerima apa yang ada di dalam Al-Qur'an berupa keutamaan para sahabat dan juga marotib mereka, eh, urutan-urutan uh, keutamaan mereka. Taib. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa yuqaddimuna al-muhajirina 'ala al-ansar dan mereka ahlu sunnah wal jamaah mendahulukan orang-orang muhajirin di atas ansar. Artinya mereka meyakini bahwasanya kaum muhajirin ini lebih afdal daripada kaum ansar. Siapa kaum muhajirin? Ada yang bisa menjawab? Siapa Pak? Orang yang berhijrah dari Mekah. Para sahabat Nabi SAW yang berhijrah dari Mekah. Jadi masuk dengan hijrah adalah berpindah. Yaitu berpindah dari negeri syirik menuju negeri muslim. Kaum muhajirin ini adalah gelar yang Allah SWT sematkan. Demikian pula Rasulullah SAW berikan kepada para sahabat yang mereka berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Meninggalkan hartanya. Kita tahu bahasanya orang-orang Mekah ini mereka pedagang dan mereka punya kekayaan. Ketika mereka diperintahkan oleh oleh Allah untuk hijrah, maka mereka berhijrah meninggalkan harta yang mereka miliki. Mereka memiliki tanah di sana, memiliki ya kekayaan di sana, tetapi mereka tinggalkan karena mengikuti perintah Allah SWT. Demikian pula meninggalkan keluarganya. Dan ini bukan perkara yang berat. Ya di sana ada paman kita, di sana ada keluarga kita, di sana ada adik kita. Kemudian kita meninggalkan mereka semuanya. Demikian pula mereka datang ya ke kota Madinah melakukan hijrah bukan untuk bertamasya, tetapi untuk menolong Allah dan juga Rasulnya. Oleh karena itu mereka yaitu kaum muhajirin mereka mendapatkan pahala hijrah dan mereka mendapatkan pahala menolong Allah dan juga Rasulnya dua sekaligus, yaitu hijrah dan juga menolong. Adapun Ansor dan Ansor adalah gelar bagi orang-orang Madinah. Para sahabat yang ada di kota Madinah dinamakan Ansor karena mereka menolong. Yaitu menolong siapa? Menolong saudara-saudara mereka yang datang hijrah karena mereka kaum muhajirin datang tanpa membawa harta dan mereka di sini adalah orang yang asing sehingga mereka butuh pertolongan dari orang-orang Ansar. Sehingga digelari mereka dengan Al-Ansar. Sebagaimana dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Orang-orang Ansar, mereka mendapatkan satu keutamaan yaitu nusrah. Ya keutamaan, satu-satu keutamaan yaitu menolong Allah dan juga Rasulnya. Adapun orang-orang muhajirin, selain mereka mendapatkan keutamaan menolong, mereka juga mendapatkan keutamaan apa tadi? Hijrah. Jadi mana yang lebih utama Kaum muhajirin. Karena kaum muhajirin mereka mendapat keutamaan hijrah dan juga keutamaan menolong. Adapun ansor, maka mereka hanya mendapatkan keutamaan apa? Nusrah, yaitu keutamaan menolong Allah dan juga Rasulnya. Dan Allah SWT di dalam Al-Quran menyebutkan kaum muhajirin terlebih dahulu sebelum menyebutkan ansor. Ya Allah di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat menyebutkan Al-Muhajirin sebelum Allah menyebutkan Al-Ansar. Allah mengatakan sebagaimana dalam ayat tadi, wasabiqun al awwalun" apa? "Minal muhajirina wal ansar." Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Allah menyebutkan Muhajirin, baru setelah itu menyebutkan Ansar. Kemudian Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar. Sungguh Allah telah memberikan taubat kepada nabi dan muhajirin dan ansar. Mana yang disebutkan terlebih dahulu? Muhajirin terlebih dahulu baru setelah itu Allah menyebutkan ansar. Ya, demikian pula di dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutkan muhajirin sebelum ansar. Sebagaimana firman Allah, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Ulaika humus shadiqun. Allah menyebutkan di sini kaum muhajirin, kemudian setelah itu Allah menyebutkan kaum ansar walladzina tab walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini adalah yaitu tentang Ansar. Menyebutkan Muhajirin baru setelah itu menyebutkan Ansar. Dan para ulama menyebutkan ini menunjukkan bahasanya kaum Muhajirin lebih afdol daripada kaum Ansar. Ya, kaum Muhajirin lebih afdol daripada kaum Ansar. Oleh karena itu beliau mengatakan wa yuqaddimuna al-muhajirina al-ansar. Mereka ahlu sunnah wal jamaah mengutamakan yang mendahulukan kaum muhajirin di atas kaum di atas kaum Ansar dan masing-masing dari mereka adalah para sahabat Nabi yang memiliki keutamaan. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli Badr wa kanu 300 wa ashara". dan mereka beriman itu ahlu sunnah wal jamaah beriman bahwasanya Allah berkata kepada ahli Badr bahwasanya Allah berkata kepada ahli Badar. Jadi masuk dengan ahli Badar, Badar adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti perang Badar. Dan perang Badar ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. Dan Badar ini letaknya kurang lebih dari kota Madinah sekitar 160 kilo. Ya, kurang lebih 160 kilo yaitu ke arah e, Laut Merah yang ke arah Laut Merah. Kurang lebih jaraknya 160 kilo. Di sana ada sebuah daerah namanya Badar. Dan sampai sekarang namanya apa? Badar. Yang terjadi peperangan yang besar pada tahun 2 Hijriah. Antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW yang jumlahnya kurang lebih 300-an. Melawan orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya kurang lebih 1000. Allah SWT memberikan keutamaan kepada para sahabat yang mengikuti perang Badar dan jumlahnya disebutkan oleh Syekhul Islam adalah 300 lebih yaitu 300 belasan. Ya bid'at asyara ini adalah jumlah antara 11 sampai 20 atau 11 sampai 19. Jadi 300 lebih. Allah mengatakan tentang ahlu Badar. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lahum. Hendaklah kalian silakan kalian mengamalkan apa yang kalian inginkan. Faqad ghafartu lakum maka sungguh aku telah mengampuni dosa kalian. Allah mengatakan kepada Ahlul Badar, silahkan kalian mengamalkan apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni dosa kalian. Ya Allah, ucapkan ini kepada para Ahlul Badar karena Allah tahu bahasanya mereka akan istiqomah sampai mereka meninggal dunia. Dan seandainya ada di antara mereka yang melakukan kesalahan atau melakukan dosa, ini saya Allah segera memberikan taufik kepada mereka untuk segera bertaubat kepada Allah atau melakukan sebuah amalan yang besar pahalanya sehingga amalan yang besar tersebut menghapuskan dosa yang telah dia yang telah dia kerjakan. Sehingga Allah mengatakan, "I'malu ma Hendaklah kalian melakukan apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni dosa kalian. Ini menunjukkan tentang keutamaan ahlu badar. Dan di antara ahlu badar adalah Abu Bakar, demikian pula Umar Ibn Khattab, mereka adalah termasuk ahlu badar. Ya, eh, demikian pula Hatib Ibn Abi Balta'ah, dan juga para sahabat Nabi yang lain yang jumlahnya kurang lebih 300 orang mereka adalah ahlu badar yang mendapatkan keutamaan dari Allah Azza wa Jal dengan e, dengan ucapannya i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Aku telah mengampuni dosa dosa kalian. Baik. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa bi annahu la yadkhulun nara ahadun baya'a tahta syajarah. Dan mereka meyakini beriman bahwasanya tidak akan masuk neraka seorang pun yang dia membayar Nabi di bawah pohon. Maksudnya adalah bayatul ridwan. Itu bayat ketika ya sebelum terjadinya e, perjanjian Al-Hudaybiyah. Ya pada tahun 6 Hijriah. Di sana ada bayat. Ya dan bayatnya saat itu di bawah pohon. Sehingga beliau mengatakan bayat tahta syajarah. Yang mereka para sahabat tersebut membayat Nabi Alaihi Wasallam yaitu membayat untuk mati. Ya karena saat itu hampir terjadi perang. Ya terjadi isu bahwasanya Uthman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Sehingga para sahabat membayat Nabi untuk mati. Yaitu perang sampai apa? Sampai mati. Mereka membayat Nabi di bawah pohon. Sehingga dinamakan dengan ya bayat tahta syajarah mereka e, e, membayat Nabi di bawah di bawah pohon kama akhbara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengatakan la yadkhulun nar la yadkhulun nar man baya'a tahta syajarah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya la yadkhulun nar ahadun baya'a tahta syajarah tidak akan masuk neraka seorang pun yang dia membaiat Nabi di bawah apa di bawah pohon itu para sahabat yang saat itu ya membaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon ketika mereka di Hudaybiyah. Ini mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Ini dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Kemudian bal qad radhiyallahu anhum Bahkan Allah telah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Siapa? orang-orang yang membayar Nabi di bawah pohon tadi. Karena di dalam ayat Allah mengatakan, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Sungguh Allah telah meridai orang-orang yang beriman ketika mereka membayatmu tahta syajarah di bawah pohon. Siapa yang meridai? Allah ridho kepada para sahabat tadi yang mereka membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Wa kanu min alfin wa arbaimiatin. Dan jumlah mereka saat itu adalah lebih dari 1400. Ya, lebih dari 1400 membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon yaitu ketika mereka di Hudaybiyah. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan para sahabat yang mengikuti bayat tersebut. Kemudian setelahnya wa yashhaduna bil jannah liman syahidalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal asharati wa kathabiti ibni Qais ibni Syammas wa ghairihim min sahabah. Kemudian mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah bersaksi dengan surga. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita beberapa sahabat ditunjuk namanya bahwasanya dia termasuk ahlul jannah termasuk penduduk surga artinya beliau bersaksi bahwasanya dia adalah termasuk penduduk surga bagaimana sikap kita sikap kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah adalah menyaksikan dan bersaksi bahwa dengan surga bagi para sahabat yang sudah disaksikan oleh Nabi sebagai penduduk surga kalau Nabi saja sudah mengabarkan dia penduduk surga maka kita sami'na wa ata'na. Kita juga bersaksi dan yakin dan tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya si fulan adalah min ahlil jannah karena Nabi yang mengabarkan. Seperti siapa? Kal asyarah. Seperti 10 orang. Itu 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam satu hadis. Yang disebutkan dalam satu hadis beliau menyebutkan 10 nama sekaligus. Siapa mereka? Yang pertama adalah Abu Bakar. Kemudian Umar ibn Khattab. Kemudian Uthman ibn Affan. Kemudian Ali bin Abi Talib. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Kemudian Zubair ibn Al-Awwam. Kemudian Talha ibn Ubaidillah. Kemudian Sa'id bin Zaid. Kemudian yang terakhir adalah Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Semuanya ada 10 orang dikabarkan oleh Nabi dalam satu hadis. Fulanun fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah dan seterusnya. Sehingga mereka dikenal sebagai al-asharatu al-mubasharuna bil jannah. 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi dengan masuk ke dalam surga. Karena sudah disaksikan oleh Nabi, maka kita juga menyaksikan. Kita katakan dengan yakin bahwasanya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah dan seterusnya. Dengan kabar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu, lalu bagaimana? Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar kafir atau mengatakan bahwasanya Umar kafir atau mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Tentunya ini adalah ya keyakinan yang batil bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Kathabit ibni Qais ibni Syammas. Ini adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia termasuk min ahlil jannah. Dia termasuk min ahlil jannah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa min minas sahabah dan para sahabat yang lain yang disebutkan namanya oleh Nabi seperti misalnya Ukasyah ibnu Mihsan ya Ukasha ibnu Mihsan dikabarkan oleh Nabi bahwasanya dia adalah termasuk 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Jadi dikabarkan oleh Nabi bahwasanya Ukasha ibnu Mihsan ini adalah termasuk sahabat atau 70 ribu ya 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Dan juga uh, Abdullah ibnu Salam radhiyallahu anhu demikian pula pernah dikabarkan oleh Nabi ya termasuk penduduk surga dan juga sahabat yang lain yang jelas kalau sudah ditentukan oleh Nabi dan juga sudah disaksikan maka kita juga menyaksikan. Baik. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian apabila ada pertanyaan dari jamaah sekalian baik yang berkaitan dengan materi disyariatkan tetapi dengan syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang ingin membadalkan demikian pula orang yang dibadali adapun orang yang membadalkan yaitu menggantikan maka diharuskan dia sudah pernah umroh terlebih dahulu diharuskan dia sudah pernah umroh terlebih dahulu dalam sebuah hadis Nabi SAW mendengar salah seorang sahabat mengatakan labbaik Allahumma an subrumah. Labbaik Allahumma hajjan an subrumah. Ya Allah, haji untuk subrumah. Maka Nabi SAW bertanya, Man subrumah? Siapakah subrumah? Dia mengatakan, Akhun li au qaribun li. Dia adalah saudaraku atau kerabatku. Kemudian Nabi bertanya, Ahajasta an nafsik? Apakah engkau sudah menghajikan untuk dirimu sendiri? Dia mengatakan, belum. Kemudian beliau mengatakan hujja an nafsik thumma hujja an syubrumah. Hendaklah engkau menghajikan untuk dirimu sendiri terlebih dahulu baru setelah itu engkau menghajikan untuk subrumah. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang ingin menghajikan orang lain diharuskan dia terlebih dahulu melakukan ibadah haji. Nah, diharuskan dia sudah pernah haji terlebih dahulu ya dan Umroh adalah haji kecil. Umroh adalah haji haji kecil sehingga orang yang Umroh boleh ya boleh dia membadalkan orang lain apabila dia sudah pernah terlebih dahulu melakukan Umroh untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain ketika ada seorang sahabat yang ingin membadali bapaknya ya yang meninggal dunia atau dia dalam keadaan sudah tua maka Nabi SAW mengatakan, Hujja'an abika wa'tamir. Dalam engkau menghajikan untuk bapakmu dan dalam engkau umroh untuk bapakmu. Menunjukkan bolehnya atau disyariatkannya seseorang mengumrohkan orang lain tetapi dengan syarat dia sudah pernah umroh terlebih dahulu. Adapun orang yang dibadali maka ada tiga golongan. Yang boleh dibadali hanya ada tiga golongan selain mereka maka tidak boleh dibadali. Yang pertama adalah orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah orang yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu sebagian sahabat yaitu seorang sahabat wanita datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menceritakan bahwasanya ibunya bernadar untuk melakukan haji. Tetapi meninggal dunia sebelum menunaikan nadarnya. Apakah saya harus membayar nadar tersebut? Maka Nabi mengatakan, "Ara'aiti law kana 'ala ummiki dainun akunti qadhiyata?" Apa pendapatmu wahai wanita seandainya ibumu memiliki hutang harta kepada manusia? Apakah engkau membayarnya? Dia mengatakan bala, dia mengatakan iya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa haqqullah ahaqqu bil wafa'." haqqullah ahaku bil wafa yaitu hak Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk ditunaikan. Dan nazar ini adalah hutang kepada siapa? Kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita tersebut untuk menunaikan nazar ibunya, yaitu menghajikan, ya diharuskan dia untuk menghajikan ibunya yang sudah meninggal dunia. Ya, ini menunjukkan satu golongan yang boleh dibadali yaitu orang yang sudah meninggal dunia. Atau yang kedua, orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta dan dia tidak mampu untuk melakukan safar yang jauh, dia pergi ke Mekah untuk menunaikan umroh atau menunaikan haji, maka dia boleh untuk dibadali baik haji maupun umrahnya. Dalam sebuah hadis ada seorang sahabat wanita yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam Beliau mengatakan inna faridatallah ala ibadihi adrakat abi syaikhan kabira. Sesungguhnya kewajiban Allah yaitu di dalam haji telah menemui bapakku dan bapakku dalam keadaan sudah tua renta. Artinya turun kewajiban haji sedangkan bapaknya sudah tua renta dan tidak mampu untuk tegak di atas kendaraannya. Ya, kemudian dia bertanya, apa ahujju anhu? Bolehkah aku menghajikan bapakku?" Maka beliau mengatakan hujji anhu, hendaklah engkau menghajikan untuk bapakmu. Berarti ini adalah golongan yang kedua yang boleh untuk dibadali yaitu orang yang sudah tua renta. Dikiaskan dengan orang yang sudah tua renta, orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya karena sakit ada dua. Ada sakit yang insya Allah diharapkan kesembuhannya. Artinya di sana banyak obatnya dan menurut pengalaman orang yang seperti ini insya Allah sembuh. Maka dalam keadaan demikian dia menunggu sampai sembuh. Ya, menunggu sampai sembuh. Dan di sana ada orang yang sakit dan menurut pengalaman tidak diharapkan apanya kesembuhannya. Dokter yang terpercaya mengatakan ini orang tidak akan sembuh. Sangat kecil sekali dia sembuh. Maka dalam keadaan demikian boleh kita membadali orang tersebut. Meskipun orang yang sakit tersebut masih muda. Yang masih 30 tahun, yang masih 20 tahun. Tetapi kalau dia punya penyakit ini, yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka boleh untuk dibadali baik haji maupun umrohnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. tawaf wada dalam umroh. Tawaf wada dalam umroh. Ya. Dalam haji. Ya. Yang Yang kedua, dalam eh, biasanya banyak jamaah di sini ada eh, doa wada sebelum dia meninggalkan Madinah, Mas yeah. Ya. Ya. Bagaimana hukumnya Islam? Baik. Yang pertama tentang tawaf wada ketika umroh, apa hukumnya? Jumhur ulama, mayoritas ulama termasuk diantaranya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya tawaf wada ketika umroh hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah, bukan merupakan kewajiban. Kalau dilakukan baik, kalau tidak tidak masalah. Adapun doa ketika meninggalkan kota Madinah atau seseorang berziarah ke makam Nabi dengan maksud mengucapkan perpisahan kepada Nabi maka ini tidak disyariatkan. Ini tidak disyariatkan. Di sana tidak ada amalan khusus atau doa khusus ketika meninggalkan kota Madinah. Jadi kita jangan sampai e, melakukan perkara yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.